uh, terkait dengan orang-orang kafir kalau ada yang meninggal dunia apakah boleh kita melayat untuk orang kafir yang meninggal dunia kita hanya diperbolehkan untuk menguburkan jenazahnya ketika tidak ada orang yang menguburkan jenazahnya terutama kerabat hanya itu ketika Abu Talib pamannya Rasul yang mati kafir itu mati Rasul memerintahkan sahabat Ali untuk memakamkannya ha? wari abak. Itu ketika wafat dilaporkan sama Arif bin Abi Thalib. Inna ammaka dhal mat. Anak yang ngomong begitu. Itu disebutkan dalam sebuah hadis. Wahai Rasul, pamanmu yang sesat itu telah mati. Yang ngomong anaknya sendiri. Karena Rasul mengatakan, idhab fawari. Pergi, tanam dia. Sudah, selesai. Tidak boleh lebih daripada itu. Sebab ini unsurnya bukan semata-mata uh, menguburkan mayat, tapi ada ritual-ritual yang lain. Sebagaimana masukkan ada ritual e, memandikan, mengkafani, mensolatkan. Mereka juga demikian. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk ke sana. Hanya kalau tidak ada yang mengurus dengan mereka, diurus, ditanam, selesai, dikuburkan selesai. Barakallahu fikum. <clears throat> Wallahu a'lam bishawab barakallahu fikum. Intinya jangan sampai menunjukkan loyalitas dalam hati kepada mereka karena walak kepada mereka yang diperbolehkan.